tentang hikmat diciptakannya sesuatu menciptakannya sesuatu tadi berangkat dari mana bijaksananya dua hari kalau bertemu mesti satu tidak salah yang kedua hikmahnya hanya manusia saja yang tidak tahu atau belum tahu

yang beriman, wa amal ladhi, fa amal na amanu, fa yaklamuna anahul aku mirrohul. Saya yakin bahwa penciptaan nyamuk hikmah itu dari kita tahu kan karena tidak ada hikmahnya hanya karena ilmu saya ya tidak sampai saya minggu sedikit melebar hasil riwayat Al Bukhari tentang talak ilmiah pun yang bisa membuktikan bahwa saya lalat itu ada penyakitnya dan ada lain. Tapi tidak serta-merta kita mengatakan, oh, itu masih bukau itu benar sangatnya. Urung-urungkan prologinya sejak dari Rasulullah sampai Abu Hurairah sampai orang seterusnya sampai Imam Bukhari memang prologinya semuanya dipercaya, semuanya mempunyai kemampuan untuk meriwayatkan hadis hanya isinya tidak benar. Fa'amal lazina amanu pada wamuna anahul aku berrafin. Kalau nyamuk itu hak dan Kalau larat itu hak dan Rasulullah. Kalau kasih itu kita harus yakin menerima sekian banyak alasan yang bisa berkali-kali itu Sudah dimantapkan artinya bahwa hadis ini sahih sebelum ditulis Bupati mengambil air itu Allah Akbar dalam Ya Allah kalau hadis ini salah kemudian saya berapa juta manusia yang terjerumus ke dalam yang salah cara-cara keinginan baik saya mengangkat sabda Rasulullah dalam Jadi kalau sekarang kota belum ada yang menemukan tapi kita tetap yakin kita tetap yakin Kalau akhirnya lalat itu masuk ke dalam gelas karena gigi kita ambil terus kita buang bukan kita gigi itu bukan kalau kita tidak itu kita masukkan seperti sabda Rasulullah saya yakin Wa ma'utitu minat ilmi illa qalila ilmu yang diberikan Allah kepada kamu pergi dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit ketujuh, turun lagi, kembali lagi dalam waktu satu malam. Kamu percaya? Yang bicara itu sebelum kamu Muhammad, kalau yang mengucapkan itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya percaya.

Ulama ladina kafaru fayakuluna madza aradallahu fi hadza yang yang kafir mereka mengatakan apa tujuan Allah menciptakan perumpamaan seperti seekor nyamuk ini. Berapa berarti berarti percaya?

orang dan orang kembali kepada total bertanggung jawab menurut tafsir namanya tafsir al jauhar al jauhar saya pernah kita di dalam tafsir itu ada gambar kata sebelah kata kata tidak terlontar ini mulutnya ini jalan pernapasannya ini apa tahu nggak ini apa kamu <laughs> Udah diumuran termasuk nyamuk. Apa yang dimpah di dalam kita tafsir ya menurut Imam tapi ada ya namanya dunia ini keraguan hanya gitu ya. Kalau nggak memuji kiri, tapi ada yang mengatakan tafsir alat jauh itu kita tafsir yang di dalam kita tafsir apa saja bisa kita temukan. Kata dia, memuji apa saja bisa kita mengambil spesialisasi konsentrasi fokus kepada satu persoalan dia berhenti dengan ilmunya saya waktu pembuatan panjang ketika partai demokrat itu atas kelampitan. Untuk tidak ada sumber, untuk tidak ada segala sesuatu yang semuanya jelas. Baik masalah akidah, semuanya jelas. Baik masalah syariah, semuanya jelas. Satu masalah amalan, satu masalah. Ada orang yang jawab ini dan kekuatan dia itu bisa berpengaruh kepada orang lain. Bahkan bisa merubah tatanan. Meskipun hanya ditutup oleh beberapa bingkai. Mari berpapa kan kenanya. Dua orang. Berkritik. Bahkan kepada Rasulullah. Yang satu nggak kuat. Bahkan kepada Abu Bakar. Yang satu nggak kuat. Keputusan Rasulullah nggak diterima. Keputusan Abu Bakar juga nggak diterima, akhirnya datang kepada Umar bin Khattab. Salah satu riwayat demi rohmu. Hijrah demi rohmu. Hijrah demi rohmu, mereka tidak akan beriman. Maka demi rohmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman jika mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan kamu kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Maka demi perilaku mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka persisikan satu kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya Nah, mana yang tidak puas dengan keputusan Rasulullah? Itu bukan surat. Bukan. Bukan. Kecil itu. Tidak puas antal patung antal antal kamu bukan yang bisa memisahkan antara yang hak dan yang dan mahal marah. jadi itu orang sakit disuruh kambing. Pas ya? Nah, orang orang yang tidak menyebutkan ampun juga, mereka menyebut yang perintah, tapi tidak. Aku lagi flu. jauh harinya dengan namanya, dengan katanya. Dengan... Saya mulai al-bangun, al-fatku fi hikmah kita. mencelah dari hikmah penciptaan Allah. ketika kepala-kepala dinas kota Madia, kepala dinas kabupaten belum mendapatkan kendaraan roda empat, sudah ada mobil namanya mobil malaria. Ada mobil malaria sudah bisa yakin ke puluhan dalam rangka menanggulangi bahaya nyamet mana yang kita tahu ya tahun 65 60 itu ada mobil namanya namanya namanya mobil dia, karena disediakan dalam rangka menyelesaikan persoalan secara secara mobilitas ke tahun bulan berapa yang kita berani mengumumkan kami bangsa Indonesia bebas dari penyakit malaria malaria dan dan itu nanti itu apa namanya demam berdarah. Juga apa juga. Penyakit belum dokter, dokter, dokter dia akan menangani di di Afrika itu ada jenis nyamuk lalu inti orang bisa pingsan dalam 24 jam. Tidak, dapat terus. Malah sedang jenis istiqomah. Aku loh, kita sudah dilihat al-fathu fi ikmati ta'ala wa annahu laisa bihakimin bi khalqihi bimakna annahu subhanahu yakhluqu ma la hikmata lahu bihi lima la hikmatan. Aku terangkan maksudnya mencela ciptaan, mencela hikmah ciptaan Allah Subhanahu Jadi itu beda antara kopi ramai tadi ya orang-orang dari jahiliyah antara ramai tapi ya orang dari jahiliyah yang harus ingatkan lagi jahiliyah itu oleh kan? kebalikannya. Nah, dari dia jualan, kebalikannya. Tapi orang-orang dari kita punya kepentingan. Harus dan gampang. Tidak eh, mau menerima uang mengingatkan supaya kita bisa menyimpulkan kita ini sudah selama dari ya apa tenggelam ke tengah-tengah dari ya. Sehingga Ka'bah yang dibuat itu separuh bentuknya kubur, separuh seperti kapal sedang. Karena dananya kurang. Bukan Kenapa kurang? Uang yang diterima untuk membangun Ka'bah harus uang halal tidak boleh uang pamer. Rumah datang. Uang pribadi. Sejahiliyah, jahiliyahnya umat yang hidup sebelum Rasulullah akan menjadi nabi, ternyata Bahkan orang kepada dia, semua punya uang ada berapa? Satu juta rupiah, tinggal di kapan? Kapan? Saat tinggal tanggal berapa? Tanggal 30 Mei. Tanggal tanggal 30 Mei, sejaknya 30 April, kembalikannya 30. Berapa? 1 juta rupiah. Pinjam uang 1 juta rupiah dikembalikan sesuai dengan perjanjian tanggal 30 Mei ini uang yang saya pinjam saya kembalikan kembalikan tidak ada satu sepak bunga per yang diminta oleh orang ya yang meminjamkan uang juga kepada Jangan satu bulan, dua bulan, satu tahun. Asal Anda mengembalikan tepat waktu, kita terjadi. memberikan Bukan boleh kembalikan satu juta sama sepuluh ribu Itu jahiliah Apa itu orang? Nah, coba Aku nggak punya uang. maaf aku membalikan uang Anda hari ini, akan harus membalikan bulan depan saya kembalikan. Kok tak tambahin ya uang? Itu jahiliah. Ya, katakan, katakan, katakan itu baik. Tapi dibandingkan dengan dari yang terbangkan dari ini, oh, ini aneh-aneh ini. Anda pinjam uang hari Senin, besok pagi, ya, ke bank bangkut yang sudah dibayarkan. Kembalikan hari ke kenapa? Ini tepat di kerja. Ini anak. Salah. radius satu kilometer ke timur ke barat ke selatan ke utara nggak ada tuh orang tuh nah, nganggur nganggur dan saya harus tahu tekol itu tinggal mengawinkan Nah, tapi Allah telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Jadi kadang-kadang sudah dikawinkan oleh Betul itu. Enggak, sepengetahuan saya, kamu tidak ada orang yang nanam mati kan. Kalau itu kumbangnya datang betul. Mau belum lihat ya ditelusuri secara ilmiah nah kumbang kitengnya promo oh, sensitivitas jumlah itu sekian kali lipat manusia uang kan kita mempunyai akhirnya yang kita ucapkan dari keimanan kita itu Rabbana ma khalaqta hadza Rabbana ma khalaqta hadza tidak ada satu ciptaanmu pun Bapak saya tidak tahu artinya bahwa saya belum menemukan manfaat dari kegunaannya. Bukan kebodohan saya, seperti saya lakukan. Di antara seperti tadi ada ini, mencela di dalam hikmah penciptaan bahwa sesungguhnya Allah lain tak kaki, Allah juga tidak bijaksana. Fihalfihi, di dalam mencipta makhluknya. Bimana artinya anahu subhanahu kelupu artinya Allah Subhanahu wa taala kelupu menciptakan malah hikmah dalam sesuatu yang tidak ada hikmahnya di dalam cerita sekarang orang beli itu yang selain dimakan isinya dikumpulkan

tapi ada belum alam. Saya cuma baca judulnya mungkin membaca di dalam tabloid itu ada seorang muslimah di Arab sana, namanya Fatimah. Memang diangkat oleh suara suara mandalah-mandalah orang Kristen di Timur Tengah sana ada seorang wanita muslimah. Akhirnya murtad dari gara-gara jengkel dengan rugi. Apa sih gunanya Kamu satu ke guna, lalu tadi pipis ya tentu baru. Akhirnya dengan suasana, terus langsung, gak boleh kau uang, sebisa juga tetep, itu harusnya dia otak harus dulu kalau kalau siap hari dulu kerja itu mudah berbicara untuk wudhu lalu pakai AC itu kalau wudhu kalau mereka berkeringat logikanya logika mereka tapi kalau tetap tidak untung

betul. Pokoknya laganya seperti judulnya ketelarusan. Agama yang menyuruh orang kalau tipis, itu mata itu cuma Islam. Misalkan orang yang diberikan, gue namun yang tipis dia, tipis ya, apa Ya eh, tindaknya, enggak, tidak, ya. enggak, tidak. Pelajaran itu yang kata cuma dalam Di luar itu itu harusnya mau untuk semata di sana atau enggak? Apa bicarakan bedanya antara air mani mati mati kok enggak? meyakinkan kita kok Joko berkobre kalau Muhammad itu bukan nabi kok ya empat empatnya kok ya bisa bisanya sosial, di karunia akal pikiran global mengatur semua persoalan yang ada di dunia. Sejak dari mandi sampai istijab, sampai makan, sampai minum, sampai berpakaian, sampai perang, sampai mengadili orang yang berbuat jahat, ada perbuatan khusus pidana yang harus dihukum di dunia, ada takdir perbuatan pidana yang kemungkinan lebih besar dari itu yang berhubungan ke akhirat, belum tentang bagian warisan, belum lagi tentang jual beli sewa menyewa. Kalau Imam Syafi'i bisa membuat kita album, ya, kalau Imam Masuk baru bisa membuat satu atau baru yang sampai itu karena baru keluarga. Agar agar teranya, atau sekian jutaan

oleh orang-orang barat sebagai cara mematikan binatang yang paling sehat. Mereka itu pusat. Ada seorang teman yang pernah belajar di Jerman. Dokter-dokter Jerman itu menasihati takdirnya. Maka makan daging. Tapi dari kambing, dari ayam, placa satu lagi satu anekdot di daerah Sumatera Utara itu ada dua kampung yang dipisah oleh sungai dua kampung dipisah oleh sungai penduduk di sebelah timur sungai berbeda dengan sering mengalami penyakit dan penyakit itu sulit diobati. Sementara penyakit itu tidak pernah dialami oleh yang penduduk muslim yang tinggal di sebelah timur. Listriknya sedikit, punya sedikit. Eh, Setelah diteliti, ternyata penduduk sebelah timur sungai itu mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan penduduk sebelah barat penduduk sebelah barat itu mempunyai kebiasaan makan makanan yang tidak pernah dilakukan oleh penduduk sebelah timur. Makan apa itu? Tapi anjing. Ya bisa. Oh kalau itu haram tidak tidak bukan dari itu. Tapi memang itu asuk ke tangan ya. <laughs> Tak beralai yang tak mau kamu usul melarang-larang, kamu biarkan saja juga melarang Tidak ada waktu binatang pun di dunia kata Imam Al-Qudus menyisirkan Al-Qudus menyisirkan kepada Rasulullah. Semua binatang kata kalau haus itu melarang Semua binatang kalau haus itu melarang-larang. Kita selalu mendapatkan diri

Waktu pas peternakan, peternakan tentang waktu tentang kondisi orang tubuh seekor binatang sehingga kalau menyembelih cara menyembelih yang paling tidak menyakitkan itu bagaimana dia sangat Nanti untuk ber Sebab ada anjingnya juga ternyata. ma ecco. wanita itu tidak Ya protes sama Allah kan. dan Satu lagi ya, ini sudah jauh berapa Surat al ayat 100 berapa? 70 9 Kalau an amin balhum buat manusia yang mereka buat manusia dan yang mereka telinga dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Oh, dia itu tembungan opo, gitu lah. Baru, baru masuk mereka lebih. Yang polisi kok